ہم Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 86 ayat 68 Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lakumul khiyara dan Rabbmu dialah yang menciptakan apa yang ia kehendaki wa yakhtar dan dia memilih maka lahumul khiyarah sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka jadi yang mengutamakan sebagian hari atas sebagian yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala tentunya ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala di antara hari-hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari pertama bulan hijjah 10 hari pertama bulan hijjah Banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di antaranya Allah taala aqsama biha fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Dan biasanya apabila Allah bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan bahwasanya sesuatu itu penting. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 2 wal fajri wal layalin demi fajar dan demi malam yang sepuluh. Para ulama menafsirkan malam yang sepuluh ini adalah sepuluh pertama bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sepuluh hari ini atau sepuluh malam ini karena banyaknya keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam 10 pertama atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Beliau bersabda, "Man ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al al-asr tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak ada hari yang amal soleh lebih, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Fakal ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad di jalan Allah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walaupun berjihad di jalan Allah, amalan-amalan yang kita lakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini tidak bisa dikalahkan walaupun dengan berjihad di jalan Allah. Illa rajul illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in kecuali seseorang yang keluar binafsihi wa malihi dengan jiwanya dan dengan hartanya keluar berjihad di jalan Allah falam yarji min dzalika bisyai' kemudian dia tidak kembali dia terbunuh di medan perang hadis yang mulia ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Dari hadis ini jelas menunjukkan kepada kita tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan kepada kita hari-hari ini 10 Pertama, dari bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang sangat utama yang kalau kita melaksanakan amal-amal soleh pada hari-hari ini, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala yang yang banyak. Dan ini tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan kecuali orang yang berjihad mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah, kemudian dia terbunuh. Hanya amalan ini yang dikecualikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amalan-amalan yang biasa bila dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang utama dilakukan pada hari-hari lain. Kami ulang, perhatikan kalimatnya amalan-amalan yang biasa bila dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang utama yang dilakukan pada hari-hari yang lain. Misalnya, pada hari-hari ini disyariatkan bagi kita untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memperbanyak takbir. Ya, bertakbir pada hari ini lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah. Bertakbir pada hari ini lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah. Takbir amalan yang biasa. Namun ketika dilakukan pada hari-hari ini, maka amalan ini bisa mengalahkan jihad di jalan Allah yang dilakukan pada bulan-bulan yang bulan-bulan yang lain. Kemudian memenuhi 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan amal-amal soleh ini lebih utama dibandingkan berjihad selama 10 hari pada bulan-bulan yang lain. Kita penuhi 10 hari ini dengan amal-amal soleh. Itu lebih utama dibandingkan kita berjihad selama 10 hari di bulan-bulan yang lain. Kemudian juga para ulama menjelaskan amalan yang wajib yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan hijjah ini lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang wajib yang dilakukan pada hari-hari yang lain. Demikian pula amalan-amalan yang sunnah. Sholat wajib yang kita lakukan pada bulan-bulan ini lebih utama dibandingkan sholat wajib yang kita lakukan pada bulan-bulan yang lain. Demikian pula amalan-amalan sunnah, sholat malam yang kita lakukan, puasa sunnah yang kita lakukan. Pada bulan-bulan ini atau pada bulan ini, bulan berhijab ini lebih utama dibandingkan kita melakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Ya, ini menunjukkan betapa utamanya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan keutamaan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ma min ayyam a'zamu illallahi, wa la ahabbu ilaihi min al-amali fihinna min hadhihi al-ashri fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbir wa tamhid. Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah agar amal soleh dilakukan pada hari itu dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Fa'aktsiru fihinna min tahlil wa takbir. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tamhid pada hari-hari itu. Disunahkan bagi kita untuk memperbanyak tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah pada hari-hari ini. Kemudian keutamaan yang lain yang terdapat pada hari hari Zulhijjah anna fiha yauma Arafah wa yauma Nahri pada 10 pertama bulan Zulhijjah terdapat hari Arafah dan hari An-Nahar, hari penyembelihan. Ini adalah dua hari yang sangat agung yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan hari Arafah. Ma min yaum aktsara min ayyutikallahu fihi abadan minan nar min yaumi arafah tidak ada hari yang paling banyak Allah menjelaskan hamba-hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Allah banyak mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika. Dan sungguh Allah akan mendekat. Kemudian Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Dalam riwayat yang lain Allah akan turun ke langit dunia ya dan Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Fayaqul Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ma arada haula" Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan kabulkan. Apa yang mereka minta ya dipenuhi. Khususnya orang-orang yang wukuf di Arafah. Orang-orang yang wukuf di Arafah disyariatkan bagi mereka untuk memperbanyak doa sampai matahari terbenam. Ya, dan doa yang mereka panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang keutamaan hari nahar, hari penyembelihan. Beliau bersabda, "A'zamul ayyam indallahi ta'ala yaumun nahri, summa yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan. Kemudian hari setelahnya yakni tanggal 11 Zulhijjah, hari hari tasyrik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Abu Dawud. Berdasarkan hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat utama hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya ikhwan fillah rahimakumullah jamiat. Ya, kalau ada yang bertanya, kenapa orang-orang lebih semangat meningkatkan ibadah di bulan Ramadan dibandingkan meningkatkan ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Padahal Menurut sebagian ulama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan Ramadan. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada Ramadan. Namun yang kita saksikan ya, kaum muslimin mereka kurang semangat. Berbeda halnya dengan Ramadan. Kenapa pada hari-hari ini Kaum muslimin kurang semangat meningkatkan ibadah-ibadah mereka. Berbeda dengan bulan Ramadan. Kira-kira penyebabnya apa? Hah? Belum tahu ilmunya. Bahkan yang sudah tahu pun, ya sebagian kaum muslimin yang sudah tahu pun, mereka tidak terlalu semangat meningkatkan ibadah dibandingkan pada bulan Ramadan. Kira-kira apa sebabnya? Dikasih tahu? Iya. Iya sebagian sudah dikasih tahu. Terlalu terlalu akan berbeda karena Ramadan kemarin sudah banyak beramal. Baik kita lihat penjelasan para ulama tentang masalah ini kenapa orang lebih semangat beribadah di bulan Ramadan dibandingkan ya di bulan eh, Zulhijjah khususnya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ya, hal ini dikarenakan Ramadan mempunyai kekhususan-kekhususan. Yang pertama, wuku'u fariidati shaum fihi wajibnya puasa pada bulan Ramadan ya ada kewajiban puasa pada bulan Ramadan sedangkan bulan Zulhijjah tidak ada kewajiban puasa yang ada hanyalah disunahkan untuk puasa ya Walaupun di bulan Zulhijjah ini terdapat kewajiban haji. Ya. Walaupun di bulan Zulhijjah terdapat kewajiban kewajiban haji. Hanya saja bedanya kewajiban haji itu hanya eh, setahun sekali atau sekali dalam seumur hidup. Berbeda dengan kewajiban Ramadan yang setiap tahun. Kemudian alasan kedua, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sehingga pada saat itu kaum muslimin sangat bersemangat untuk membaca membaca Al-Quran berbeda dengan bulan Zulhijjah. Kemudian alasan yang ketiga adanya anjuran yang khusus untuk melaksanakan sholat tarawih atau sholat malam pada bulan-bulan Ramadan. Tidak sebagaimana pada bulan Zulhijjah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus beliau bersabda tentang anjuran melaksanakan sholat tarawih. Mangkoma Ramadana imanan wahtisaba ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan ini tidak kita dapatkan di bulan Zulhijjah kemudian juga pada bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar malam yang lebih baik dari seribu bulan ya ini tidak terdapat pada bulan Zulhijjah Kemudian juga pada bulan Ramadan ya setan-setan dibelenggu. Setan-setan diikat. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Ya, sehingga kejahatan itu berkurang. Ya, kejahatan itu berkurang dikarenakan setan-setan diikat. Ya, ini tidak terjadi pada bulan pada bulan Zulhijjah. Ya, dan keutamaan-keutamaan yang lain keutamaan-keutamaan yang lain yang ini ya menjadikan manusia lebih semangat beribadah pada bulan Ramadan dibandingkan pada bulan pada bulan Zulhijjah. Tapi ini beberapa alasan kenapa kaum muslimin lebih semangat beribadah pada bulan Ramadan dibandingkan pada bulan Zulhijjah. Ada yang bisa ulang? Yang pertama apa? Nah, diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Ya, atau ada kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya, sehingga kaum muslimin semangat untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Adanya anjuran untuk sholat tarawih atau sholat malam pada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adanya malam Lailatul Qadar. Ya malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Kemudian yang kelima setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan keutamaan-keutamaan yang lain yang terdapat dalam bulan bulan Ramadan. Sehingga kaum muslimin lebih semangat beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan dibandingkan 10 pertama bulan bulan Dzulhijjah. Ya walaupun menurut sebagian ulama 10 pertama bulan Dzulhijjah ini lebih utama dibandingkan hari-hari Ramadan. Sedangkan Imam Ibnu Qayyim Beliau berpendapat ya bahwasanya kalau malam hari kalau malam hari maka Ramadan lebih utama. Karena pada malam Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar. Namun kalau di siang hari maka 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan Ramadan. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Ya ada amalan-amalan yang ya amalan-amalan yang di, diperintahkan bagi kita atau dianjurkan bagi kita untuk melakukannya pada hari-hari ini. Yang pertama, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha. Sangat diperintahkan bagi kita untuk bertobat pada hari-hari ini. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita ya untuk bisa mendapati 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagian saudara-saudara kita ada yang sudah meninggal mendahului kita sehingga mereka tidak bisa merasakan ya atau menikmati keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya sangat ditekankan, sangat dianjurkan bagi kita semua untuk bertobat kepada Allah pada hari-hari ini. Tadi sudah kami sampaikan tentang keutamaan ya hari Arafah khususnya Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni hamba-hambanya. Banyak membebaskan hamba-hambanya pada hari pada hari Arafah. Dan hari Arafah ini ya terjadi pada 10 hari pertama dari bulan dari bulan Zulhijjah. Jadi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan tobat yang nasuha Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang nasuha tobat yang sebenar-benarnya asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir ya di dalamnya sungai-sungai. Jadi sekali lagi ya kita manfaatkan waktu yang mulia ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang yang sebenar-benarnya. Kemudian amalan yang kedua yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari-hari ini ada ul haji wal umroh menunaikan ibadah haji dan dan umroh menunaikan ibadah haji dan dan umroh menunaikan ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang harus kita tunaikan Ya bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikannya. Allah berfirman dalam surat Al Imran ayat 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji ke Baitullah wajib bagi manusia. Man istata'a ilaihi yaitu bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ya makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi ramadan ya Islam itu dibangun di atas lima lima perkara yang pertama bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah Muhammad itu adalah utusan Allah mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa pada bulan pada bulan Ramadan. Ya, termasuk bangunan Islam adalah mengerjakan ibadah ibadah haji. Adapun umroh, maka menurut pendapat yang benar, umroh hukumnya wajib. Menurut pendapat yang roji, umroh hukumnya wajib. Ya dilaksanakan sekali dalam dalam eh, dalam apa namanya dalam seumur hidup. Ya dalam sebuah hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Alam nisa jihad?" Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi kaum wanita? Qala na'am. Maka Rasulullah bersabda, "Ya, alaihinna jihad la qitala fihi." Hendaknya mereka para wanita mengerjakan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya yaitu al-hajj wal umrah. Al-hajj wal umrah mengerjakan ibadah haji dan ibadah ibadah umrah. Ya, kalau seandainya haji dan umrah itu diwajibkan kepada para wanita, maka kepada kaum lelaki lebih lebih aula. Kepada kaum lelaki lebih lebih aula. Ini menunjukkan ya bahwasanya umrah hukumnya wajib Menurut pendapat yang yang rojih. Kemudian ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang keutamaan melaksanakan ibadah haji pada hari-hari ini. Beliau bersabda, "Man hajja falam yarfus walam yafsuk, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu." Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji Kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata kotor dan dia tidak melakukan kefasikan, niscaya dia akan kembali ya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dia akan kembali dalam keadaan tidak mempunyai dosa sebagaimana dia dilahirkan oleh oleh ibunya. Ya hadis sahih riwayat Bukhari dan dan Muslim. Ini keutamaan haji. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan haji dan umroh. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya itu bisa menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Ya, misalnya tahu apa namanya tahun ini antum umrah, berangkat umroh, kemudian pulang, antum melakukan dosa, ya dosa-dosa as dosa-dosa kecil, kemudian antum umroh lagi tahun berikutnya, ya maka dosa-dosa yang terjadi di antara dua umroh ini dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud sabda Nabi umroh yang satu, ya kepada umroh yang berikutnya bisa menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang mabrur artinya haji yang makbul. Ya, haji yang diterima tidak ada balasan baginya kecuali kecuali surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dan dan Muslim. Ya, namun ya jamaah sekalian untuk mendapatkan haji yang mabrur ini tidak tidak mudah. Untuk meraih haji yang mabrur tidak tidak mudah. Haji yang mabrur itu haji yang ikhlas. Haji yang dikerjakan ikhlas. Kemudian yang kedua, haji yang dikerjakan sesuai sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ikhlas ketika mengerjakan ibadah haji, kemudian sesuai tuntunan Rasul, maka hajinya haji haji mabrur. Para ulama menjelaskan tidak boleh kalau seandainya kita ingin meraih haji yang mabrur, tidak boleh kita mengerjakan ibadah haji dari uang yang haram. Ya, dari uang haram seperti misalnya uang riba, nggak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala thayyib wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, baik. Ya, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Orang yang mengerjakan ibadah haji dengan uang haram, ya hajinya tidak di, diterima. Kemudian orang yang mengerjakan ibadah haji supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haji, ya. Ini juga ada indikasi bahwasanya hajinya tidak hajinya tidak ikhlas. Kemudian juga kalau kita lihat ya jamaah-jamaah yang mengerjakan ibadah haji, banyak sekali amalan-amalan mereka yang menyelisih amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya yang paling menonjol adalah mereka menyembelih kurban mereka sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ada yang sudah membeli tanggal 8 Zulhijjah, ada yang sudah menyembelih tanggal 7 Zulhijjah. Ya, tentunya penyembelihan seperti tidak tidak sah. Penyembelihan yang seperti tidak tidak sah dan banyak lagi amalan-amalan yang yang lain. Kemudian ketika haji, ikhwan fillah rahimahullah jami'ah, ya kita dilatih untuk bersabar. Gak boleh kita mengucapkan kata-kata kotor dan tidak boleh kita berbuat kefasikan. Ketika berhaji, ya banyak sekali apa namanya e, kezaliman-kezaliman yang kita dapatkan. Misalnya, ya khususnya kita orang Indonesia kecil-kecil, postur tubuhnya kecil-kecil, sedangkan orang luar postur tubuhnya tinggi-tinggi, ya ketika tawa, ya atau mungkin ketika sa'i, ya terkadang kita disikut ya, sekarang kita didorong, itu nggak boleh. Kalau bisa nggak boleh marah, ya. Ini susah sekali. Ya, tidak melakukan kepastian, tidak mengucapkan kata-kata kotor dan seterusnya. Butuh kesabaran. Ya, butuh butuh kesabaran. Jadi untuk meraih haji yang uh, eh, mabrur ini tidak eh, tidak mudah. Ya. Kemudian barang siapa yang sudah mampu mengerjakan ibadah haji maka hendaknya dia segera mengerjakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Albani, "Man al hajja falyata'ajjal." Barang siapa yang ingin mengerjakan ibadah haji, hendaknya ia segera mengerjakannya. Falyata'ajjal. Fa innahu qad yamrudu al-marid. Karena terkadang seseorang itu bisa sakit. Watadilu atola atau binatang ya dan kendaraannya hilang. Wataridu al haja atau ada suatu hajat yang menghalanginya. Jadi kalau kita sudah punya kemampuan ibadah haji, ya mengerjakan ibadah haji, maka dianjurkan bagi kita untuk segera mengerjakannya. Kalau kita tunda-tunda, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit kita mengerjakan ibadah haji. Entah karena kita sakit atau duit kita hilang, ya, atau ada hajat-hajat yang lain yang menghalangi kita. Ya, ada sebuah uh, cerita ada uh, orang kaya di Kalimantan, kaya sekali, ya. Katanya gajinya sebulan sudah uh, miliaran. Ya. Dia ingin haji Cuma karena sibuk belum sempat haji. Sampai apa? Sampai qadarullah dia bangkrut, jatuh miskin dia. Ya, ketika miskin baru dia menyesal. Ya, kenapa? Dulu dia tidak haji, padahal mudah baginya untuk haji. Ya, gajinya sudah miliaran, haji paling berapa? Cuman tadi, ya. Allah buat dia sibuk, ya, dengan usahanya dengan bisnisnya sehingga dia belum sempat haji sampai dia jatuh jatuh miskin. Ya. Ada sebagian orang yang hidupnya biasa-biasa saja tapi bisa haji. Ya, sampai ada macam-macam film ya, ada tukang bubur naik haji, ada emak pingin naik haji. Ya. Orangnya biasa-biasa saja, bahkan ada teman cerita di Kalimantan ya di Kalimantan itu ada ada pengemis yang tiap hari minta di toko milik teman tiap hari di situ minta uang tiba-tiba pengemis ini daftar haji ini yang punya toko kaget ya lah ini kan yang tiap hari apa namanya di depan toko anak ini kita minta uang kok bisa haji dia bisa haji yang punya toko belum belum haji jadi dia ngemis dia ngemis keliling dia tabung untuk apa? Untuk haji. Ya. Walaupun caranya caranya salah. Ya, di orang itu kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> insya Allah dia akan naik haji. Dia akan berangkat haji. Jadi antum jangan khawatir ya, Pak, ya. Sekarang untuk ke Arab Saudi itu mudah, ya gampang. Cuman yang susah itu ngantrinya, ya. Ngantrinya lama sekali. Ya, daftar sekarang Nanti 2000 berapa baru bisa berangkat? Ya, ah, ya. Itu mungkin yang repotnya di di situ. Kalau apa namanya? Kalau melaksanakan ibadah haji ya itu mudah saja. Bayar mudah, tapi ngantrinya yang ngantrinya yang yang lama. Ya. Yang mudah-mudahan semua dimudahkan untuk e, berangkat menunaikan ibadah ibadah haji. Kemudian yang ketiga Al-muhafadzatu al wajibat. Sangat dianjurkan bagi kita untuk menjaga ya kewajiban-kewajiban pada bulan-bulan pada hari-hari ini. Sangat dianjurkan bagi kita menjaga kewajiban-kewajiban pada hari-hari pada hari-hari ini. Ya maksudnya kita tunaikan kewajiban-kewajiban ya secara sempurna. Ya kita perhatikan rukun-rukunnya. Kalau itu sholat kita perhatikan rukun-rukun sholat. Kemudian syarat-syarat sholat, kewajiban-kewajiban sholat, sunnah-sunnah sholat dan seterusnya. Kita upayakan kewajiban kewajiban yang Allah perintahkan yang kita lakukan pada hari-hari ini ya kita upayakan menunaikannya secara secara sempurna. Ya, karena tadi kita sudah jelaskan kewajiban yang kita lakukan pada hari-hari ini lebih utama dibandingkan kewajiban yang kita lakukan pada hari-hari yang pada hari-hari yang lain. Demikian pula amalan-amalan sunnah dianjurkan bagi kita untuk iksar minat nawafil, memperbanyak amalan-amalan sunnah pada pada hari-hari ini. Faman lam yumkinuhu faman lam yumkinuhu al-hajj fa alayhi ayyu'ammira waqtahu fi hadhihi al-asri bi Allah ta'ala. Orang yang belum sempat mengerjakan ibadah haji ya maka hendaknya dia mengisi waktunya di hari-hari ini dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, walaupun kita tidak punya kesempatan mengerjakan ibadah haji dan umrah, namun kita punya kesempatan memenuhi waktu-waktu kita ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah seperti ya kita jaga sholat kita kemudian juga al Quran membaca Al-Quran berzikir berdoa bersedekah birril walidain berbakti kepada kedua orang tua wasilatil arham menyambung hubungan silaturahim amar ma'ruf nahi munkar berdakwah al-ihsan ila nas, berbuat baik kepada orang lain dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala maupun hak-hak makhluknya. Ya ini yang kita lakukan pada pada hari-hari ini. Walaupun kita tidak punya kesempatan untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah, maka hendaknya kita ya mengisi hari-hari ini dengan melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dianjurkan bagi kita untuk berzikir, memperbanyak zikir pada hari-hari ini. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aksiru fihin nabi tahlil wa takbir wa tamhid." Perbanyaklah tahlil, takbir dan tamhid pada hari-hari ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya tentang takbir bertakbir pada hari-hari ini ini disunahkan untuk ditampakkan di bukan tak, bukan takbir secara diam-diam enggak disunahkan untuk ditampakkan bagi kaum lelaki hendaknya mengeraskan suara mereka dengan takbir adapun kaum wanita ya mereka menyembunyikan atau mengecilkan suara-suara mereka ini semua dilakukan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Dan takbir boleh dilakukan di masjid-masjid. Takbir boleh dilakukan di manazil, di rumah-rumah, wa turuqat, di jalan-jalan, wal aswaq dan di pasar-pasar. Dan para ulama menjelaskan, wa takbir sara inda ba'din nas min sunani al-mahjura. Dan takbir khususnya pada zaman sekarang ini menjadi sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Coba anda perhatikan kaum muslimin, ya bahkan kita sendiri pada hari-hari ini mungkin di antara kita belum bertakbir atau tidak bertakbir atau bertahlil atau tamhid dan seterusnya ya. Jadi takbir pada hari-hari ini sudah menjadi sunnah yang mahjurah, sunnah yang yang ditinggalkan. Ya, barang siapa yang menghidupkan sunnah takbir, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan dapatkan pahala yang pahala yang banyak. Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri misla man amila biha min ghairi ayyunkisa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku Ya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku yang mati, sunnahku yang sudah tidak diamalkan lagi oleh kaum muslimin, sesudahku, fa innalahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, jadi kalau antum bertakbir atau hidupkan surat takbir, kemudian diikuti oleh kaum muslimin, maka antum akan mendapatkan pahala pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi pahala mereka. Dan telah sahih riwayat dari Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah karena yakhrujani ila suq. Keduanya keluar ke pasar ayam al ashar pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Yukabbirani wa yukabbiru nas bitakbirihima. Keduanya bertakbir dan orang-orang mengikuti takbir keduanya. Ya, sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah keduanya pergi ke pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah keduanya bertakbir dan orang-orang mengikuti takbir takbir keduanya. Maksudnya apa? Yatadzakkar an-nas at-takbir. Ya, Fayutakbiruna bisababi takbirihima. Jadi keduanya ini Ibnu Umar dan Abu Hurairah mengingatkan kaum muslimin untuk bertakbir. Bayangkan ketika itu saja kaum muslimin lalai. Ya apalagi sekarang. Keduanya mengingatkan kaum muslimin untuk bertakbir ya sehingga kaum muslimin bisa bertakbir disebabkan takbir takbir keduanya ya mungkin antum nanti yang sebentar belanja di pasar ya antum takbir di atas motor sendiri Allahu Akbar Allah orang pada ngelihat semua ini belum lebaran sudah takbir ini ya ini sudah jadi sunnah yang asing ya sunnah yang aneh di kalangan kaum kaum muslimin jadi takbir itu bukan hanya ketika lebaran ya karena takbir itu ada dua ada takbir yang mutlak kemudian ada takbir yang muqayyad Takbir yang mutlak, takbir yang dilakukan mulai di tanggal 1 Zulhijjah sampai ya nanti hari-hari tasyrik. Ya, ini takbir yang yang mutlak. Di sana ada takbir yang muqayyad. Takbir yang muqayyad takbir yang dilakukan sejak subuh hari Arafah. Sejak subuh hari hari Arafah. Dan sebagian ulama menjelaskan dilakukan eh, apa namanya? setelah sholat setelah sholat lima waktu, setelah sholat subuh takbir, ya setelah sholat zuhur takbir, setelah sholat asar takbir dan seterusnya ini takbir yang ada Adapun takbir yang dilakukan sejak tanggal 1 ya sampai hari-hari tasbih nanti ini adalah takbir yang mutlak, takbir yang yang mutlak. Ya, jadi boleh dilakukan di mana saja, boleh dilakukan di rumah-rumah, di jalan-jalan, ya di pasar-pasar dan dan lain-lain. Kemudian berkaitan dengan takbir jama'i, takbir secara berjamaah di sautin wahidin mutawafikin dengan satu suara secara bersamaan atau seseorang takbir kemudian diikuti oleh orang lain yang ada di belakangnya minal bidah ini termasuk apa perbuatan perbuatan bid'ah ya termasuk perbuatan bid'ah yang selayaknya dijauhi oleh kaum kaum muslimin fa khairul huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam jadi takbir sini takbir sendiri-sendiri ya takbir sendiri-sendiri tidak dipimpin kecuali ada orang yang belum tahu cara bertakbir maka tidak mengapa kita bertakbir ya kemudian dia mengikutinya dalam rangka mengajarinya dalam rangka mentalkinya ya ada pun takdir yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang kita saksikan pada hari-hari ini dipimpin oleh salah seorang kemudian diikuti oleh orang-orang lain ini ya termasuk perkara-perkara baru yang diadakan dalam dalam ajaran ini Allahu a'lam bisawab ya itu tentang uh, takbir kemudian amalan lain yang dianjurkan bagi kita untuk mengerjakannya adalah puasa. Puasa pada hari-hari ini sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 nanti disunahkan bagi kita untuk puasa. Perhatikan ya Pak, sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 disunahkan bagi kita untuk berpuasa. Ya, Berdasarkan hadis Hafsah radhiyallahu anha qala, dia berkata, "Arba'un lam yakun yada yada'uhunna an nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada empat amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siam Asyura. Ya puasa Asyura. Yang kedua, wal asru wal asru puasa selama 10 hari. Ya, para ulama menjelaskan puasa selama 10 hari ini maksudnya puasa selama 9 hari. Karena tanggal 10 tidak boleh tidak boleh tidak boleh puasa. Ya. Puasa selama 10 hari ini maksudnya puasa selama 9 hari. Ya, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Wasalah satu ayam minggu syahrin dan termasuk amalan yang tidak pernah ditinggal oleh ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa tiga hari setiap bulan. Ya, ayam bid. Kemudian yang keempat, warok ini qoblal pada dua rakaat sebelum sebelum subuh. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad ya dan e, riwayat Abu Dawud hadis ini disesuaikan oleh Syekh Al Albani. Ya. Jadi puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ini sangat apa? Sangat di, sangat dianjurkan. Sampai-sampai Imam Nawawi berkata, "Siyamuha mustahabun istihbaban syadida." Siyamuha mustahabun istihbaban syadida. Kata Imam Nawawi, puasa pada hari-hari ini sangat ditekankan. Sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Ya. Kemudian di sana ada dalil lain yang menguatkan bolehnya puasa pada hari-hari ini. Ya, hadis yang sudah kami bacakan. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ashar Min hadhihi al-ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari ya yang amal soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari hari ini. Ya, termasuk dalam amal soleh adalah puasa. Ya, termasuk dalam amal soleh adalah adalah puasa. Ya, jadi siapa yang puasa hari ini, ya Pak? Saya puasa hari ini. Hah? saya ada. Ada insya Allah ya. Gak perlu angkat tangan, ya lagi. Ya, Dan puasa pada hari Arafah ini sangat ditekankan. Puasa sangat, pada hari Arafah sangat ditekankan. Kalau puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 ini disunahkan dan ditekankan. Yuk pada tanggal 9 lebih ditekankan lagi, lebih disunahkan lagi. Ya. Rasulullah pernah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, beliau bersabda yukafir as-sana madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu dan dosa-dosa setahun yang berikutnya. Dua tahun dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dengan melaksanakan puasa puasa Arafah. Puasa Arafah jatuh hari apa? Jatuh hari hari Sabtu. Kalau di Arab Saudi hari Jumat. Bagaimana menyikapi permasalahan ini? terjadi perbedaan antara penetapan puas apa namanya Idul Adha antara pemerintah Saudi dengan pemerintah Indo Indonesia. Apa yang apa sikap kita? Ini buat kaum muslimin bingung ya. Apa yang harus kita lakukan? Hah? Para ahli menjelaskan kalau seandainya terjadi perbedaan penetapan satu Zulhijjah antara eh, pemerintah Arab Saudi dan pemerintah pemerintah yang lainnya seperti pemerintah Indonesia maka sikap kita kaum muslimin ya lebaran kita ikut pemerintah kita lebaran kita ikut pemerintah kita adapun puasa Eropa kita manut ya pemerintah Saudi karena hari Eropa itu hari di mana orang-orang wukuf di Eropa hari Arafah itu hari di mana orang-orang wukuf di Arafah. Kalau orang-orang wukuf di Arafah itu hari Jumat, maka ketika itu ya hari Jumat kita kita puasa. Adapun lebarannya kita ikut pemerintah pemerintah kita. Paham ya, Pak? Jadi puasanya ya Jumat ya. Adapun lebarannya hari hari Ahad. Ya. Paham ya, Pak? Nah, kenapa kita harus lebarannya hari Ahad bukan hari Sabtu ya karena maslahat maslahat persatuan dan karena para ulama tidak mengapa kita lebaran tanggal 11 ya itu masih hari hari tasrif boleh kita nyembeli tanggal apa namanya hari Ahad walaupun menurut perhitungan kita itu tanggal 11 bukan tanggal 10 itu dibolehkan ya karena itu masih hari tasrif dibolehkan kita menyembeli kurban kurban kita Ya, itu yang dijelaskan oleh uh, sebagian alhamdulillah. Ya, kemudian amalan yang lain yang ditekankan bagi kita untuk mengerjakannya pada hari-hari ini adalah berkurban. Ya, berkurban ini disyariatkan bahkan sebagian ulama berpendapat berkurban itu hukumnya wajib berkorban hukumnya wajib bagi yang bagi yang mampu. Siapa yang belum pernah berkorban? Hah? Siapa yang belum pernah berkorban? Ada ya? Jadi berkorban ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan dengan berkorban. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengalirkan darah ya dengan mengalirkan darah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging daging unta mereka dan darah-darahnya akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakuan dari dari kalian. Ketika kita nyembeli, ya itu yang sampai adalah keikhlasan kita ketika ketika kita menyembeli. Adapun daging dan darahnya tidak sampai kepada kepada Allah. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua dari melakukan e, ibadah kurban, ihya sunnah abina Ibrahim wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah ya bapak kita Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnahnya Nabi Ibrahim dan sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ungkapan yang lain, ya kita bisa bersedekah dengan memberikan uh, daging kurban kepada orang-orang miskin yang ada di, di sekitar kita. Ya, bersedekah dengan cara membagi-bagikan hewan hewan kurban. Baik, ini beberapa keutamaan. Dan ikhwan fillah rahimahullah jami'ah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk berkurban. Fasalli fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah. Wanhar ini fi'il amr ya, perintah. Ya, oleh karena sebagian ulama berpendapat wajib berkurban bagi yang bagi yang mampu. Salatlah dan menyembelihlah karena rohmu. Kemudian eh, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinati asra sinin yudhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun, beliau menyembelih. Selama 10 tahun tinggal di Madinah Nabi berkorban Nabi nggak pernah meninggalkan ibadah ibadah kurban. Ya, ini menunjukkan tentang pentingnya mengerjakan ibadah ibadah kurban. Jadi kalau kita e, mampu ya, kita berikan kelapangan rezeki, maka hendaknya kita berkurban. Kemudian yang selanjutnya amalan yang sangat ditekankan kita bagi kita untuk mengerjakannya pada hari-hari ini adalah salatul Id, melaksanakan salat Id. Ya, pada tanggal 10 Zulhijjah nanti kita akan berlebaran dan sangat disunahkan bagi kita, sangat ditekankan bagi kita untuk mengerjakan salat Id. Ya, bahkan sebagian ulama berpendapat salat Id hukumnya wajib. Ya, salat Id hukumnya wajib. Bapak Fitrin rahimahullah jami'a, pembahasan yang terakhir ya pembahasan tentang e, hari Arafah ya. Kita khususkan pembahasan ini karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam hari Arafah. Ya. Adapun keutamaan-keutamaan hari Arafah yang pertama annahu yaumu ikmalid din wa itmamin ni'mati. Hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama dan disempurnakannya nikmat. Jadi Allah menyempurnakan agama ini pada hari Arafah. Ya, pada hari pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dari Tariq bin Syihab ia berkata, Berkata orang-orang Yahudi kepada Umar. Orang-orang Yahudi berkata kepada Umar, "Innakum taqra'una ayatan law nazalat fina latahutnaha 'idan." Sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat yang seandainya ayat itu turun kepada kami, niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari Id, sebagai hari raya. Lalu Umar berkata, Inilah a'lamu haitsu unzilat wa aina unzilat. Sesungguhnya saya tahu kapan ayat itu diturunkan dan di mana ayat itu diturunkan. Wa aina kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat. Dan di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu diturunkan. Ya, sahabat Umar tahu kapan ayat itu diturunkan dan di mana. Beliau berkata, Unzilat yaum Arafah wa inna wallahi bi Arafah. Ayat itu diturunkan di Arafah. Dan demi Allah kami ketika itu di Arafah. Allah turunkan ayat ini ya ayat tentang sempurnanya agama Islam al yauma akmaltu lakum dinakum surat al-maidah ayat 3 Allah turunkan di Arafah ya dan kaum muslimin ketika itu berada di di Arafah kata Sufyan Wa asyukku kana yom Jum'ah amla. Kata Sufyan, saya agak ragu, saya agak bimbang apakah itu hari Jumat atau atau bukan. Ya. Sebagian ulama mengatakan hari Jumat. Ketika itu pas hari hari Jumat. Ya. Kemudian Keutamaan yang lain, keutamaan hari Arafah annahu yaumun Id. Hari Arafah merupakan hari Id. Hari Arafah hari Id. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamu tasyrik iduna ahlal Islam." Wa hiya ayyamu aqlin wa syurbin. Hari Arafah, hari penyembelihan dan hari-hari tasrik itu adalah id kami, itu adalah hari raya kami, yaitu orang-orang Islam wahia ayamu aklin wa Itu adalah hari-hari makan dan makan dan minum. Ya. Hari Arafah ini termasuk hari Id, hari makan dan minum. Bagi siapa ya, Pak? Ah? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Orang-orang yang mengerjakan ibadah haji nggak boleh puasa Arafah. Ya, nggak boleh puasa Arafah puasa Arafah itu disunahkan bagi orang-orang yang tidak mengerjakan haji. Ya, apa hikmahnya? Apa faedahnya? Kenapa puasa Arafah tidak disunahkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji? Kenapa kira-kira Ikhwan? Mereka sedang sedang hukum. Kenapa kalau mereka sedang hukum? Panas, iya. Kenapa kalau panas? Kita juga di sini panas ya. Kenapa? Karena ya ketika itu orang-orang yang wukuf di Eropa sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sampai matahari terbenam. Bayangkan ya, kita kalau wukuf di Eropa, kita berdoa karena kita bingung ini minta apa lagi. Waktunya masih masih panjang ya, sampai matahari terbenam berdoa meminta kepada Allah terserah minta apa saja. Ya, dalam riwayat lain Allah turun ketika itu. Allah turun ke langit dunia dan Allah mengatakan kepada para malaikat, "Ma'aroda apa yang mereka inginkan, kabulkan, kasih. Ya, kalau mereka minta pengampunan diampuni. Ya, kalau mereka minta rezeki dikasih. Mereka minta apa saja di, dikasih. Orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya, Nabi bersabda al-hajju Arafah. Haji itu hukum di Arafah. Ya. Sebagian orang tua kita ya bukan hanya di Indonesia yang ngantrinya lama, ngantri untuk haji. Di Arab Saudi pun bagi orang-orang Arab itu nggak boleh haji tiap tahun. Ya, mereka bolehnya haji lima tahun. Setiap lima tahun sekali mereka mereka haji. Jadi bukan hanya bagi e, negara kita. Bagi negara Arab sendiri ada aturan bagi warga Saudi nggak boleh haji tiap tahun, bolehnya haji lima tahun sekali. Ya, jadi kita kalau tinggal di sana kita ingin haji itu ada tasri ya, ada surat keterangan atau surat izin untuk berhaji. Kalau enggak disuruh pulang. Karena setiap jalan-jalan ya yang ada di kota Mekah atau ada di kota Madinah dan menuju Mekah itu dijaga sama sama polisi. Setiap mobil yang datang masuk diperiksa mana mana taslimnya, mana surat izinnya untuk untuk haji. Kalau nggak ada disuruh disuruh pulang. Sebagian teman-teman yang kuliah di eh, Jamiah Islamiyah itu kadang lewat apa? Lewat padang pasir. Mereka istilahkan dengan haji koboi. Ya, haji koboi, haji tanpa tasri. Kadang dikejar-kejar sama polisi ya. Ini paling sering ini. Dan ketika ditanya, kita tanyakan kepada para ulama nggak boleh, nggak boleh haji tanpa tasri, nggak boleh haji. Barang siapa yang nekat haji tanpa tasri, maka berdosa. Karena dia menyelisih aturan pemerintah Arab Arab Saudi. Coba kalau bayangkan banyak orang yang melakukan seperti ini, sehingga kota Mekah padat ya orang tawa, orang sa'i karena terlalu mepet-mepet saking banyaknya bisa banyak banyak yang meninggal, bisa banyak bisa banyak korban. Tetapi ya mahasiswa Madinah ya ada saja alasannya ya. Alasannya dibilang ya Syekh, antum enak sih tinggal sini selamanya. Kita hanya sementara. Ya, oke kita haji. Kita ingin haji tiap tahun. Ya. Kemudian yang kedua, oke lah berdosa, tapi hajinya sah. Berdosa tapi hajinya hajinya sah. Nanti Syekh hari Arafah kita bertobat kepada Allah katanya. Ya. Ketika hari Arafah kita bertobat kepada kepada Allah. Yang penting kita haji. Ada yang sebagian pemikirannya seperti seperti itu. Ya, ada hari Arafah kita bisa bertobat ya. Allah kasih Allah kasih ampunan. Ya, dia sama siswa eh, pandai apa pandai berdalil Ya. Jadi sekali lagi hari Arafah, hari Id, hari makan dan minum ini bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Yang ketika itu mereka sedang wukuf di Arafah, dianjurkan bagi mereka memohon ampun, ya, kemudian banyak berdoa kepada Allah dan tentunya mereka membutuhkan tenaga. Mereka membutuhkan kekuatan. Ya, oleh karenanya e, tidak dianjurkan bagi mereka untuk mengerjakan puasa puasa Arafah. Kemudian juga yang terakhir ya, hari Arafah ini adalah hari pengampunan dosa-dosa dan hari pembebasan dari dari neraka. Ya. Sebagaimana hadis yang sudah kami bacakan, "Ma min yaumin aktsara min ayyufikallahu fihi abadan minan nar min yaumi arafah tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan hamba-hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika. Allah akan mendekat, Allah akan turun. Kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya seraya berfirman ma arada haula apa yang mereka inginkan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Inna Allah yubari bi ahli Arafat ahlas sama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan ya orang-orang yang wukuf di arafat di hadapan penduduk langit. Fayaqulu lahum, "Unzuru ila ibadi ja'uni syu'san ubra." Gubra. Ya, kemudian Allah berkata, "Lihatlah hamba-hambaku mereka datang dalam keadaan berambut kusut dan berdebu. Allah katakan kepada penduduk langit, lihat hamba-hambaku di Eropa. Ketika itu orang yang mengerjakan ibadah haji semuanya ada di Eropa. Karena wukuf di Eropa ini termasuk ukur haji. Banyak sekali. Padahal Eropa itu penuh dengan apa namanya? Penuh dengan jamaah haji dan kelihatan putih karena mereka memakai pakaian pakaian ihram. Banyak sekali ada yang di gunung, ada yang apa namanya di padang pasir, ada yang di dalam rumput-rumput, ada yang di dalam tenda, banyak sekali. Allah membanggakan ya orang-orang yang hukum di Eropa di hadapan para para malaikatnya. Ya, jadi hari Eropa adalah hari pengampunan dosa-dosa dan hari pembahasan dari dan neraka. Ya, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. E, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan ya kita eh, termotivasi untuk mengerjakan amal-amal soleh pada hari-hari ini. Ingat ini ayamun dan Hari-hari ini adalah hari-hari yang terbatas, hari-hari yang apa namanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 10 hari. Maka hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah, bertobat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan uh, sebab

Padahal tanggal uh, eh, 13 itu uh, hari tasyrik ya. Jadi puasa yang mulbit ini pada bulan-bulan yang memang kita mampu puasa, yang kita bisa puasa. Kalau seandainya tidak bisa kita tidak puasa, ya. Misal nanti Ustaz gimana uh, bulan Ramadan? Gimana cara ayamul bidnya? Ya enggak ada ayamul bid, yang ada puasa puasa Ramadan, puasa wajib. Jadi kalau ada bulan-bulan yang memang kita bisa mengerjakan uh, yang lebih kita kerjakan. Tapi kalau ada bulan-bulan, khususnya bulan Zulhijjah, ya tanggal uh, 13 uh, Zulhijjah itu kita tidak mengerjakan uh, puasa karena itu hari tasrik, hari apa namanya makan dan hari makan dan, dan minum, hari makan dan, dan minum. Wallahu lagi bishawab. Bagaimana dengan 14 sama 14 sama sama 15-nya. Ya kalau seandainya kita ingin puasa 14 15 boleh. Hukumnya apa? Boleh karena puasa tiga hari ya Pak. Puasa tiga hari ayam mulut itu itu hukumnya sunnah. Bagaimana kalau anak puasanya sehari saja Ustaz? Ya gak apa-apa, boleh. Anak puasanya tanggal 13 stok misalnya. Itu nggak harus tiga hari, ya. Sunnahnya tiga hari. Gimana kalau ayam lebihnya hanya sehari? Ya, tanggal belas boh boleh, ya, boh boleh. Allah alam. Kaitannya dengan ikhlas dan haji, karena memang ada rencana pembatasan uh, haji karena kuota. Kalau seandainya ada seseorang yang sudah pernah berhaji, tapi pada saat itu orang itu memang belum tahu tentang ikhlas dan memang ada apa getar di dalam hati sebagai pak haji. Kemudian dia menyadari bahwa hajinya dulu tidak ikhlas, tapi dia sudah tidak mendapatkan kuota untuk haji. Nah ini apa kemudian harus menunggu ada kuota lagi atau kemudian dianggap haji apa ya? Iya. Jadi kalau berkaitan dengan hal-hal yang belum tahu ya, kita melakukan pelanggaran karena belum tahu. Ini insya Allah ma'zur. Ma'zur itu artinya dimaafkan. Ya, dimaafkan. Jadi kalau dulu kita pernah haji dan kita ingin dipanggil Pak Haji, karena memang kita belum tahu ya mungkin tahu lah, <laughs> mungkin nggak tahu, mungkin tahu lah. Ya cuman ya namanya manusia ini dipanggil Pak Haji ya, Bu Haji dan seterusnya. Kalau seandainya karena kita tidak tahu ya, insya Allah dimaafkan, dimaafkan. Nah, mulai dari sekarang, ketika kita sudah tahu ya sudah, nggak usah apa namanya ngotot mau dipanggil uh, Pak Haji atau Bu Haji. Ya. Tidak perlu ya, mengulang haji. Gak perlu, nggak perlu mengulang haji. Kalau ada kemampuan ingin pulang gak apa-apa, cuman itu bukan sesuatu yang wajib suatu yang wajib ya bukan suatu yang kalau ada yang panggil Pak Haji ya sudah nggak apa-apa ya artinya Pak Haji mau kemana kita tanpa mau panggil Pak Haji atau tidak nggak jadi masalah itu nggak apa-apa tapi ada sebagian orang ketika dipanggil, tidak tidak dipanggil Pak Haji marah dia anak sudah habiskan duit ya banyak-banyak ke Mekah naik haji atau nggak panggil anak haji ya kurang ajar sekalian tuh. ya. ini tidak boleh seperti ini ya nah yang lain Pak